العالم نوعان شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره كزيد وفاطمة ومكة وشذقم وقرن Kemudian isi ma'rifah yang keberapa ini? Yang kedua ya setelah yang pertama itu Domair atau mudmar Yang bomir Yang kedua adalah al-alam Sesuai dengan tingkatan kema'rifahannya Al-alamu naw'ani. Alam itu ada dua macam. Syahsiun alam syahsi yaitu Wahuwa mawudi ali syai'in bi'ayni Apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. La yatanawalu ghairah dan tidak mencakup yang lainnya. Tidak mengenai yang lainnya. Ke seperti Zaidin tidak mengenai Muhammad, Ahmad, dan yang lainnya. Wa Fatimah, ya, tidak mengenai Aisyah, Hindun, dan yang lainnya. Wa Makkah, wa Shazqam, wa Qaran. Shazqam adalah unta, unta pejantan milik Nu'man ibnu Munzir. Qaran itu ismu kabilah isim kabilah yang dinisbatkan kepadanya Uwais Al-Qarni. Kalau ibarahnya Ibnu Malik beliau mengatakan ma'ayyana musammahu mutlaqa. Apa yang menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Ya. Sama seperti Zaid. Ya Ahmad dan yang lainnya. Itu disebut dengan alam syaksi, yaitu apa yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu, tidak mencakup yang lainnya. <clears throat> Kemudian yang kedua alam jinsi. Wahuwa mau di ali jinsin minal ajnas. usama lil asad. Alam jinsi adalah apa yang diletakkan untuk jenis, untuk jenis. Dari jenis-jenis seperti usama untuk Asad. Nah, bedanya dengan alam syaksi, kalau alam syaksi itu lita'yin. Ya, lita'yin al-musamma. Sedangkan alam berjins tidak untuk mentayin. Tapi takyinnya ta'if, takyinnya sifatnya fardin. Mentakyin satuan-satuannya saja nanti dengan contoh lebih jelas. Jadi kalau alam syaksi itu untuk mentakyin menentukan sesuatu yang dinamai dan membedakan dengan yang lainnya. Alu alam jinsi itu menunjukkan kepada jenis tanpa adanya takyin tertentu ya pada takyin tanpa adanya takyin untuk sesuatu yang tertentu seperti usama ini setiap singa yang engkau lihat bisa dikatakan padanya Usama tidak tertentu kan tidak mesti singa ini singa itu semua singa yang kamu dapati itu Usama berbeda dengan Muhammad gak bisa digunakan untuk apa Zaid Ahmad nah itu jadi kalau alam syaksi itu yang diletakkan untuk apa menentukan sesuatu yang tertentu kalau alam jinsi hanya untuk meletakkan jenis tidak menentukan untuk satu benda tertentu. usama untuk setiap singa. Ya. Su'alah li sa'lab untuk setiap apa? Rubah. Dualah li zib untuk setiap apa? Serigala. Bisa dikatakan dualah. Ummu Iriyad untuk setiap apa? Akrob, kalajengking. Ya, ada perbedaan antara alamul jinsi dengan alamul syaksi. Ya yaitu bahwasanya alam syakhsi itu memiliki dua hukum. Alam syakhsi memiliki dua hukum. Hukum yang pertama adalah hukum yang terkait dengan makna. Yaitu yuradu bihi wahidun bi'ainih. Kalau alamu asyakhsi itu dikendaki dengannya satu orang tertentu, satu benda tertentu gitu. Kemudian hukum yang terkait dengan lafadznya alam syaksi ini bisa datang darinya hal seperti jazaidun, bohikan. Ya. Kemudian yang kedua, hukum yang kembali kepada lafaz setelah yang pertama tadi bisa datang darinya hal. Yang kedua, dia alam syaksi ini bisa menghalang isim dari sorof ketika digabungkan bersamanya ilah yang lain. Seperti Ahmad. Ilah yang lainnya apa di situ? Wazan fi'il. Kemudian hamzah apa? Ilah yang lainnya. Hah? Tak taknis. Kemudian kalau alamul jinsi juga sama, memiliki dua hukum. Yang pertama hukum yang kembali kepada lafadznya Ah, hukum yang kembali kepada lafadznya itu sama dengan apa? alamul syaksi. Bisa datang darinya hal, juga mamnu minasorf dengan ilah yang lain. Contohnya Hada Usama tu mukbilan. Mukbilan hal dari Usama. Ya. Kemudian di situ Usama gharim sorif karena ada ilah yang lain. Jadi kalau dari sisi lafaz antara alamul syaksi dengan alamul jinsi itu sama hukumnya. Bisa datang darinya hal, kemudian juga mamnu minasorof dan yang lainnya masih ada hukum-hukum yang lain. Bedanya hanya pada apa hukum yang sifatnya maknawi. Yaitu kalau alamul jinsi <clears throat> hukumnya secara makna itu seperti hukum isim yang nakiroh. Tidak menghususkan satu tertentu. Tidak menghususkan satu tertentu. Ketika dikatakan rojulun, ya setiap laki-laki dewasa jadi katakan rojulun. Tidak khusus untuk Ahmad, Muhammad, semuanya. Demikian pula alamul jinsi itu tidak menghususkan satu tertentu. Seperti Usama. Ya, semua singa bisa dikatakan Usama. Ya. tidak khusus untuk singa tertentu. wa huwa fil ma'na kan nakira li'annahu syai'un fi jinsi dan dia alamul jinsi alamul jinsi Fil makna kan nakirah Secara makna seperti isim yang nakirah Liannahu syairun fi jinsi. Karena dia menyebar pada jenisnya. Menyebar pada jenisnya. Fatakulu likuli asadin ra'aitah Maka engkau katakan pada setiap singa yang kau lihat. Haza asadun mukbilan. Ini singa mukbilan datang. Ya. Ya, semoga bisa difahami itu apa itu alam syaksi dan alam jinsi. Jadi kalau alam syaksi apa yang diletakkan untuk sesuatu tertentu. Ya, sesuatu tertentu. Kemudian alam jinsi apa yang diletakkan untuk jenis dan tidak tertentu sifatnya. Dari sisi lafaz sama hukumnya antara alam syaksi dengan alam jinsi bisa datang darinya hal bisa kalau sore dengan ataupun bersama ilah yang yang lain <clears throat> ya bedanya dalam apa makna kalau alam syaksi dimaukan satu tertentu kalau alam jinsi tidak dimaukan satu tertentu semua jenis yang ada di bawahnya itu bisa dikatakan dengan alam ini Kemudian wa yanqasimu al-alamu aidha ilasmin wa kunyatin wa laqabin. Juga alam terbagi kepada pembagian yang lain yaitu kepada isim, kunyah dan laqab. Isim itu terkadang dimaukan dengannya apa yang merupakan lawan dari apa? fiil dan huruf ya kan al kalimat ismun wa fi'lun wa harfun berarti isim adalah lawan dari fiil dan huruf itu terkadang demikian terkadang ketika disebut isim yang dimaukan adalah apa lawan dari fiil dan huruf terkadang dan ini yang dimau yang sering digunakan ketika disebut isim maka yang dimaukan apa lawan dari fiil dan huruf itu yang sering dan terkadang apa yang merupakan lawan dari alam dari alam seperti pada ucapan mereka ahli nahu ismul jinsi alamul jinsi gitu kan ismul jinsi alamul jinsi ada isim jenis ada alam jins kalau alam jinsi ya seperti ini usama suala ya. kalau isim jenis contohnya apa Hah? Banyak. Apa contohnya isim jenis? Ya ar-rajul juga bisa kalau kita tidak menghendaki orang tertentu. Semua jenis laki-laki masuk di dalamnya. Tapi bukan alam. Isim jenis. Ya. Ataupun al-mubtada, ya itu. Juga isim jenis. Al-kitab isim jenis. Ketika tidak dimaukan dengan alif lam di sini al-mu'arifah. Waqad biluhu al-kunyah wal Terkadang dimaukan dari isim apa yang merupakan lawan dari apa? kunyah dan lakop. dan ini yang dimaukan di sini. Iya. Isim. Yang pertama dari pembagian alam adalah yang pertama isim, kunyah dan lakop. Isim itu maknanya di sini mawudhi'a lidzat bi khususiha apa yang diletakkan untuk zat secara khusus. Apa yang secara khusus diletakkan untuk zat. Muhammad untuk zat, Fatimah untuk zat, Makkah untuk zat. Ya, tanpa di situ ada pemberitaan tentang pujian dan celaan. Tanpa mengandungi di situ pujian dan celaan. Itu apa? Isim yang diletakkan secara khusus untuk zat tanpa mengandung makna apa? Pujian dan celaan. Fal ismu kama masalna ka Zaidin usama. Maka isim contohnya eh, seperti yang telah kami contohkan. Maka isim adalah seperti apa yang telah kami contohkan yaitu Zaidin dan usama. Kalau Zaid isim apa? Masuknya tadi alam syaksi Kalau sama alam jinsi sama, itu masuk ke dalam isim yang sedang kita bahas yang merupakan lawan dari apa? Kunya dan lakob. Wal kunyatu masuddira bi abin au ummin ka Bakrin wa ummi Kulthum wa bil harf lil asad wa ummi Aryatin lil akrabi. Dan kunyah adalah apa yang diawali dengan abun ataupun umun Seperti Abu Bakar, Ummu Kulthum, Abu Haras untuk Asad, singa, Ummu Uriyad untuk Akrab, kala jengking. Ya. Dan kunyah itu di antara tujuannya adalah kunyah tujuannya adalah yang pertama di antara tujuan di apa gunakannya kunyah adalah yang pertama al ikhbar an nafsin al-ikhbar an nafsin. Pengkhabaran tentang jiwa. Tentang jiwa. Seperti Abu Talib. Ini kunyah. Dengan apa? Dengan anaknya Talib. Berarti menghabarkan tentang jiwa. Bahwa dia memiliki jiwa itu anaknya Talib. Abu Muhammad ketika dia memiliki nama ataupun anak yang bernama Muhammad. Ya, Abu Muhammad. Itu tujuan yang pertama. Al-ikhbar an nafsin, memberitakan adanya jiwa yang dia miliki anaknya. Ini yang umum digunakan. Ya, ataupun ini tujuan yang paling umum dari kunyah, yaitu al-ikhbar an nafsin. Menghabarkan tentang satu jiwa. Ada orang namanya Zainab Abu Zainab. Ya. Ini kan menghabarkan bahwa dia punya anak namanya Zainab. Yang kedua, tujuannya tafaul warroja, tafaul warroja. Harapan dan sikap optimis. Hmm. Seperti Abul Fadl. Abul Fadl ini bagi orang yang ingin punya anak yang mengumpulkan sifat-sifat keutamaan. Ini, Abul Fadl dia tidak punya anak yang namanya Fadl nggak punya, cuma dia ingin ya kalau punya anak ataupun ingin anaknya mengumpulkan fadilah-fadilah yang banyak sehingga dia mengambil kunyah dengan kunyah ini Abul Fabel. Yang ketiga untuk mengisyaratkan kepada lawannya al-ima'u ila mengisyaratkan kepada lawannya seperti Abu Yahya untuk malakul maut. Yahya kan kehidupan, bapaknya kehidupan. Ini mengisyaratkan kepada lawannya yaitu malakul maut. Yang keempat, istiharu syakhs bi khoslatin. Ya karena orang ini masyhur, dikenal dengan satu sifat sehingga dia dikunyai dengan sifat tersebut. Seperti Abu Wafa bagi orang yang namanya Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim memiliki satu sifat yang sangat dikenal yaitu sifat al-wafa. Memenuhi apa? janjinya. Abu Dhabi ini bagi yang namanya Ismail ataupun Ishak. <clears throat> Karena dia memiliki sifat tadi rela untuk berkorban. Ah, nama-nama ataupun kunyah-kunyah pada binatang-binatang ini masuknya ke jenis yang ini. Yang keberapa? Yang keempat, istihar. Ya. Asyai bi khoslah muayyana. Masyhurnya sesuatu tersebut dengan satu sifat sehingga dia dijuluki dengannya. Yang masuknya ke sini. Ya, kalau dikatakan Abu Samah tidak berarti bahwasanya ataupun Abu apa? Umul Akrob ataupun umur Iriyad tidak berarti dia punya anak namanya Iriyad bukan nggak pas kan. Ya, ada di situ coba dicek. Ya. Kenapa dia disandarkan kepada Iriyad? Ada satu sifat yang menonjol pada binatang ini sehingga dia dijuluki dengan julukan ini ataupun dengan dikunyai dengan kunyah ini umur Iriyad. Walakabu ma bi rif'ati musammah ka Zainil Abidin au bi boleh bidu'ati atau bidu'ati kabattah wa anfin naqah laqab adalah apa yang menjelaskan rif'ati musammah kemuliaan yang dinamai seperti Zainil Abidin hiasannya para ahli ibadah ataupun yang memberitakan kerendahan yang dinamainya Bapoh apa bapo? Artinya? Hah? Bebek. Ya, tanya misalnya. Wa anfin naqah. Ya. Hidungnya apa? Unta. Ini ada kisahnya. Ya, sudah kita pernah lewatkan ya. Yaitu bahwasanya bapaknya orang ini memiliki beberapa istri. Ya, bapaknya menyembelih apa? Unta. Ya, si ibunya orang ini mengirim anaknya untuk datang kepada bapaknya meminta bagian jatah. Setelah datang ternyata tidak tersisa kecuali kepalanya. Akhirnya ya, dia menyeret apa? Onta tadi dengan hidungnya ditarik. Ya, ditarik-tarik hidungnya dibawa ke rumah ibunya. Sehingga dia dijuluki dengan sifat ini, Anfunako. Ya. ya, lakob. Di sini disebutkan definisinya adalah ma'asyara birif'ati musammah bi baati Apa yang memberitakan tentang ketinggian kemuliaan yang dinamai ataupun memberitakan tentang kerendahan. Ya. Yang disebut-sebut ataupun yang dinamai dengannya. Ya, kalau yang pertama ya diperbolehkan, kalau yang kedua jangan antum gunakan. Ya kecuali kalau antum gunakan untuk apa? mencirikan seseorang yang memang sulit dicirikan kecuali dengan ciri ini. Dia sudah dikenal dengan ciri tersebut. Ya, kalau tidak maka ini terlarang. Walatana bazu bil alqab. Janganlah kalian saling mencela dengan julukan-julukan yang buruk. Ya di sini kenapa digunakan ma'asyara birif ati musammah lakob adalah apa yang ya memberitakan ataupun memberikan isyarat kemuliaan yang dinamai bukan madalla gitu. Kalau madalla menunjukkan apa yang menunjukkan. Kalau ma'asyara ma'alama yang memberitakan ataupun yang mengisyaratkan. <clears throat> ya karena peletaknya innama wada'ahu li ta'yini dzat mu'tabiran al-madh Jadi peletaknya ketika meletakkan apa? Lakob ini tujuannya yang pertama adalah untuk menentukan zat tertentu supaya dikenali itu Mu'tabiran al madhi awizam. Ah, diiringi dengan tujuan untuk memuji ataupun mencela. Jadi kalau madalla berarti tujuannya langsung mencela diletakkan, tapi tidak. Ya, tujuan mereka yang meletakkan lakob-lakob ini yang pertama untuk menunjukkan sesuatu tertentu agar terbedakan dari yang lain. Kemudian di situ diikutkan makna pujian ataupun makna celaan. Ya, perbedaan antara isim dengan lakob adalah bahwasanya isim itu yuksad bidalalatihi az-zatu al-muayyanah ditujukan dengan isim tersebut zat tertentu. Ya kalau isim ditujukan dengan isim tersebut zat tertentu. Sedangkan lakob juga sama ditujukan dengan dengan lakob ini zat tertentu tapi disertai dengan pensifatan. Apakah dengan pujian ataupun celaan. Nah itu sisi perbedaannya. Antara apa? Isim dengan lakob. Kalau kunyah itu tujuannya adalah untuk apa? Memuliakan. Untuk memuliakan. Tidak ada di situ makna untuk apa? celaan. Wa idza ijtama'a al-ismu wal laqab wajaba al-laqab fi al afsah. Apabila berkumpul isim dan laqab maka wajib untuk takhirul laqab, untuk mengakhirkan laqab menurut yang fasih ataupun bahasa yang lebih fasih. Ini mengisyaratkan bahwasanya di sana ada pendapat yang lain yang membolehkan untuk dibalik. Nahu contohnya ja Zaidun Zainul Abidin. Ja Zainul ja Zaidun Zainul Abidin. Enggak ya, boleh dikatakan kata pendapat ini Zainul Abidin Zaidun. Wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fi Arabih. Maka jadilah lakob itu tabi' Tabi' bagi isim Sebagai apa bayan ataupun apa? Badal Sehingga pada contoh ja Zaidun Zainul Abidin Ja'a fi'lun madin Mabni al-fath Zaidun fa'il marfu' Wa alamat rufi'ad dhammah zahirun ala akhiri Zaidun Bisa antum i'rab dengan badal ataupun apa bayan Iya yeah marfu' badal marfu' marfu' mithluh wa alamat rafi' ad-dhamma dhahiru ala akhirih wa huwa mudhaf al abidin mudhaf ilayh illa idza kana mufradaini fayajibu idafatul ismi ila laqab ya. kecuali apabila keduanya isim dan laqab itu mufrad maka wajib untuk mengidhofahkan isim kepada lakob. Jadi itu masalahnya apabila berkumpul lakob dengan apa? Isim, maka wajib didahulukan isim, kemudian lakob. Ya, kecuali kalau keduanya mufrad, bukan murakkab. Ya, bukan murakkab. <clears throat> Maka wajib untuk mengidhofahkan isim kepada lakob. Ditarkib menjadi mudhof-mudhof ilaih. Sa'idu kurzin. Ya, Ja'a Sa'idu Kurzin. Ini pendapat yang mewajibkan. Ini adalah pendapatnya jumhur. Wajib untuk didofahkan Ising kepada lakob. Ini pendapatnya siapa? Jumhur. Sudah habis belum waktunya? Hah? Masih? Pas. Di sini ya lebih satu. Ya, tanggung ya. Malam yamna' minha mani'. Ya, wajibnya ini selama tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak wajib. Nanti akan disebutkan penghalangnya. Contohnya apa di situ? Sa'idu kurzin. Kurzin itu mananya apa? Hah? Aslinya khurj aslinya apa? Khuruj. Wa fil asal khuruj. Jadi kurz dengan dhamma kaf dengan sukun ro akhirnya zai itu aslinya khuruj. Khuruj ro'i. Khuruj itu bejana yang dibikin dari kulit ataupun rambut yang memiliki dua sisi yang biasanya diletakkan di binatang untuk tempat ya tempat bekal-bekal pengembala ataupun musafir. Iya. Jadi bejana yang milik dua sisi yang ditaruh di pundak ataupun punggungnya binatang yang di situ digunakan untuk apa? Wadah perbekalan. Ya mungkin beliau senantiasa Said ini membawa kurz ini sehingga dia dilakobi dengan apa? Kurzin. Ya, Said kurzin. Ya kalau antum misalkan kemana-mana bawa apa sesuatu yang khusus, ya antum disinggung dengan sesuatu tersebut. Hmm. Apa itu penghalang yang tidak ataupun yang menghalangi isim dari diibahfahkan kepada lakab ketika keduanya mufrad? Penghalangnya adalah yang pertama apabila isimnya bergandengan dengan alif lam maka tidak bisa diidhofahkan. Seperti Al-Harith Kurzin. Nggak bisa kan? Al-Harith ada alif lamnya. Nggak bisa untuk mengatakan Al-Harithu Kurzin. Tapi anda mengatakan Al-Harithu Kurzun. jaa Al-Harithu Kurzun. Kenapa? Karena ada penghalang yang menghalangi didhofahkan isim kepada kunyah itu apa? Alif lam. Ya. Ataupun ketika lakobnya itu wasaf, sifat. Ya, aslinya sifat kemudian dijadikan lakob seperti Ibrahim Al-Khalilu. Aslinya Al-Khalil kan sifat. Cuma dijadikan sebagai apa? Lakob. Maka ini juga tidak bisa diidofahkan. Umar Al-Faruq. Sudah menjadi lakob. Meskipun aslinya sifat. Harun Ar-Rashid. Muhammad Al-Mahdi. Ya, dan seterusnya. Dan di sana ada pendapat yang lain. Yang tidak mengharuskan idofahnya apa? isim kepada kunya meskipun keduanya adalah mufrad. Kemudian wala tartiba bainal kunyah wal ismi wala bainal kunyah wal laqab. Tidak ada urutan antara kunya dengan isim. Silahkan antum mau dahulukan kunya dulu atau isim dulu. Ya, meskipun yang paling bagus kunya dulu. Wala bainal kunyah wal laqab juga tidak ada urutan antara kunya dengan laqab. Yang ada hanya apa? Isim ketika bertemu atau bergabung dengan laqab. Ah, kalau berkumpul di sana isim, lakob, apalagi kunyah. Bagaimana urutannya yang paling bagus? Yang pertama kunyah, yang kedua isim, yang ketiga lakob. <clears throat> Ya. ya selesai dengan ini pembahasan tentang pembagian isim alam kepada isim kunyah dan lakob. Pembagian alam kepada isim kunyah dan lakob. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? setan ya. setan untuk yang yang syaks yang syaksi ya yang apa oh yang jinsi ya setan jenis ya. mungkin ya. iblis ada berapa satu ya iya satu iblisnya iya betul kalau siapon banyak setan ya, setiap setan itu kadang masuk ke manusia ya iya kan Manusia juga ada setan kan? Apa ayatnya yang menunjukkan bahwasanya setan juga ada jenis ada dari jenis manusia? Kan setan ada dari jenis jin, ada jenis manusia. Yang mana sifatnya seperti itu selalu menggoda dan berupaya membujuk ya manusia agar tersesat menjadi penghuni neraka yaitu di antara sifat apa? setan. Ya mungkin sih Ya. Hmm. syaitan Ya seperti alif lam, di situ alif lam apa? dari jinsih. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan untuk kalian kemiskinan dengan sedekah Ya. Bisa mungkin. Ya. Atau kalau enggak ya nakiroh. Ya tadi. Ah bedanya, ah ini mungkin perlu juga ya. Ini bedanya di antara beda antara alam jinsi dengan nakiroh. Kalau alam jinsi tidak bisa dikasih alif lam. Ah bisa enggak tadi syaitan dikasih alif lam? Bisa kan? Berarti dia nakiroh. Ya, kalau nakiroh bisa dikasih alif lam kan? Rajulun ar-rajul. Kalau jinsi bisa enggak? Nggak bisa usama al-usama. Seperti kalau dari sisi lafad antara alam syaksi dengan jinsi itu sama. Tidak bisa dimasuki alif lam. Zaidun bisa enggak alif lam? Az-zaidun nggak bisa. Demikian pula alam jinsi tidak bisa dimasuki alif lam. Usama al-usama tidak bisa. Berarti bukan. Ya, bukan karena syaitan bisa dimasuki alif lam. Iya kan? Ini nakirah. Iya. Seperti rajulun. Ya, seperti rajulun, baitun, kitabun. Ya. Ada yang bertanya kan? Ya, ada ya. Subhanallah bihamdik, Shudullahi lalanta. Assalamualaikum.